mengeluarkan duit itu agak banyak sedikit. Tidak betah umpamanya memaksa dirinya untuk pergi ke haji karena dia sudah punya celengan cukup. Masih khawatir, masih eman, tidak kuat, tidak cekal hatinya. Kurang ngepas. Dan kalau bicara paling banyak bohong di kalangan umat Islam. Pencurian paling banyak di kalangan umat Islam. Sampai ada satu orang di Bali waktu saya pernah ke sana saya ambil setnya sandal, saya masukkan dalam masjid. Dia bilang, jangan, jangan, di sini tidak ada orang pencuri sandal. Malu saya. Kalau ada pelabuhan, orang ketinggalan kopernya kembali ke rumahnya. Tidak ada orang pencuri Apa sebab saya tidak mengerti? Itu juga satu yang perlu ditiru. Apalagi kita sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara, ada lagi yang ketiga yaitu alinea ketiga قطع الصلة بالماضي يوجب العقمة في التفكير ini kata-kata dari Hasan al-Banna yang maksudnya memutuskan hubungan dengan masa lampau menyebabkan kemandulan dalam pikiran kalau kita umat Islam sekarang sudah memutuskan del hubungan kita dengan masa lampau dengan Nabi dengan sejarah Nabi SAW dengan para sahabat dengan nenek moyang kita yang baik-baik maka kita di saat ini mandul. Seperti ini kalau saudara putuskan ini, putuskan dari atas. Ini sudah tidak berfungsi apa-apa. Tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau kita di zaman seperti sekarang ini tidak bisa berbuat apa-apa, maka lawan kita semakin berjingkrak cepat. Apalagi melihat kita mati langkah. Seperti orang main pencak itu sudah lupa langkah yang keberapa mesti dibuat akhirnya akhirnya dia pakai langkah seribu lari Zat mati langkah dalam ilmu apa saja perjuangan itu tidak boleh mati langkah kalau sudah mati langkah tidak tahu apa yang anda berbuat habis lenyap sebab yang lain ini tidak ada yang mati langkah ya bergerak semua ini siang malam bekerja seperti kira-kira. jadi jangan sampai kita memutuskan hubungan dengan masa lampau dengan masa lampau. Lah ini usaha barat sekarang memutuskan hubungan kita dengan agama, memutuskan hubungan kita dengan Nabi Muhammad SAW, memutuskan hubungan kita dengan as-salafus salih. Lantas apa yang mesti kita tiru? Yang kita tiru contoh-contoh koboi di TV, contoh-contoh perempuan genit, eh, penjual kehormatan di tempat-tempat yang tertentu, akhirnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Ya ini yang kita lihat. Kalau kita macet. Dan kalau sudah macet, untuk masa depan apalagi? Kalau sudah di masa kini, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa pula untuk masa besok. Bagaimana kita bisa merencanakan sesuatu? Kita akan hancur sama sekali. Saudara-saudara, ulama al-yawm kathirun minal ulum fi sudurihim wa qalilun minat tafkir fi uqulihim Ulama dewasa ini banyak menumpuk ilmu di dada mereka, tetapi sedikit mempunyai pikiran di otak mereka. Artinya menghadapi zaman sekarang. Kalau kita dengan masa lampau tidak bisa berhubungan, tidak bisa menarik teladan-teladan baik dari as-salafus salih, daripada Rasulullah dan sahabat, kita para ulama tidak bisa berbuat apa-apa. Otak kita tidak menerbitkan apa-apa, mandul. Sudah tidak seperti ayam yang sudah tidak bertelur. Tidak keluar itu inspirasi yang baik. Tapi ulama di zaman-zaman seperti Imam Ahmad, seperti uh, Izzuddin bin Abdussalam dan lain-lainnya, inspirasinya itu inspirasi bening dan menghadapi kewaliman di zamannya itu mempan. Tafkir salim. Karena fikiran salim. Hati utuh bersih ilmu banyak sekarang kita membaca PG misalnya semua kita tahu PG semua kita tahu ini tahu itu tetapi untuk politik mengerti situasi kurang kita artinya akan disalib oleh yang mengerti situasi kita ketinggalan harus ngaku ketinggalan saudara-saudara kita tidak bisa menandingi kalau ada orang membicarakan tentang sosialisme, keindahan sosialisme. Kemungkinan besar orang yang sudah mengerti apa banyak bisa tertarik oleh sosialisme. Lalu dia bilang, Islam itu juga sosialis. Bab istirahatil Islam. Islam tidak boleh dikatakan ishtirakiyah. Itu karena kita kurang bisa menandingi. Sebab itu yang datang maupun suara-suara yang tertulis maupun buku-buku yang dimasukkan ke Indonesia itu ditulis oleh orang-orang yang matang dalam bab itu bab dalalah ini jadi kita mesti matang dalam bab al-haq baru nanti disabungkan dan baru akan timbul mana yang benar tapi kalau kita sudah memutuskan hubungan dengan masa lampau maka kita akan mandul nah, kalau kita cuma menumpuk ilmu tidak menggunakan pikiran, tidak mengikuti suasana, maka kita akan ketinggalan. Walayyazubillah nazalik. Saudara-saudara, sekarang kita masuk bab kunut an-nazilah. Saya janjikan pada saudara akan menuliskan kunut nazilah. Dan kunut nazilah sebagaimana yang saya tulis di sini. Kunut nazilah singkat. Singkat ini kalau kita jalankan terus itu faedahnya besar. Saya pesan kepada saudara-saudara, mulai malam ini, witir nanti malam, dan seterusnya lima waktu, jangan lupa kunut nazina. Saudara tidak berasa bahwa kita umat Islam ini teraniaya. Di dunia ini kita mau didiskreditkan. Kita mau dipepetkan oleh lawan. Kita mau dihancurkan oleh lawan. Dan kita tidak punya kekuatan. Allah yang kuat. Dan Allah itu Tuhan kita. Dan Tuhan mereka juga. Kita keluhkan semua kita punya isi hati kepadanya. Dan kita inilah yang dikatakan maulum. Rasulullah SAW bersabda, Ittaqu da'watal maglum. Wa innahu laysa bainahu wa bainallahi hijab. Eh, hati-hati ya kamu ya. Dari doanya orang yang maulum Yang teraniaya. Karena doa itu akan terus menerobos. Tidak ada yang menghalangi sampai kepada Allah dan segera dikontak oleh Allah. Kita mungkin tidak merasa, tapi ini terjadi. Dan jangan dikira bahwa doa kita beberapa hari yang lalu ini tidak diterima oleh Allah. Diterima. Diterima. Saya yakin diterima. Dan saya akan bawa buktinya bahwa ini diterima oleh Allah. Dan kalau kita semua mempeng membaca kunut lima waktu khususnya Jumat maka lebih cepat kita akan melihat hasil-hasilnya. Sebab sekarang internasional yang ngeroyok kita ini Yahudi, Polibi, dan komunisi dan lain-lainnya. Not one apa. them. orang tidak perlu perhatikan apa-apa. orang tidak takut kepada Allah. Kita menghadapkan mereka kepada Allah. Pernah salah satu daripada kerajaan Bani Abbas membawa tentara Tatar ke dalam Baghdad. Akhirnya ulama sambat dari kekejaman tentara Tatar ini. Mereka itu berterus terang pergi ke Harun al-Rashid. Ya Harun, kamu ini membawa tentara Tatar ini apa perlunya? Harun al-Rashid mengatakan, karena kamu para ulama banyak mulut, banyak bicara. Saban-saban aku kamu kritik. Dia bilang, apakah kami ini mengkritik anda salah? Tidak tahu, tapi saya sudah sumpah. Ya Harun, ittaqillah takutlah kau kepada Allah dan tentaramu ini kembalikan kalau tidak kamu kembalikan kami akan perangi kamu kamu memerangi aku ya kami akan perangi kamu dengan silah belil kita akan kumpul para ulama kita akan bangun malam nad'u Allah bil halak alaik Harun al-Rashid mengatakan lah, lah, sudah jangan aku akan kembalikan dia tahu bahwa doa para ulama di tengah malam yang hening menghadapi Allah di waktu manusia sedang nyenyak tidur sepi itu cepat dan saudara tahu sekarang musuh-musuh Islam berpecah belah Eropa sekarang pasaran bersama Eropa pecah ada yang mau boikot Iran ada yang mengatakan tidak Inggris bilang tidak Perancis ketemu dengan Brezhnev tidak permisi sama Amerika Akhirnya Amerika marah-marah. Kenapa kamu tidak bisa izin sama saya dulu ketemu dengan Brezhnev? Akhirnya ketemu dengan Brezhnev juga. Akhirnya sekarang berantakan itu barat. Kunut nazilahnya umat Islam di seluruh dunia. Jangan kita ketinggalan. Kita tidak bisa membantu Afghanistan. Dengan apa saudara bisa bantu? Dengan duit, dengan senjata, dengan lengan. Ya cuma dengan doa kunut ini. Dan ini hak kita. Jangan ada orang campur antara kita dengan Tuhan kita. Kita baca doa kunut nazilah dan berhasil. Berhasil. Saudara percaya akan berhasil. Lihat Amerika di Miami sekarang kacau, orang bunuh-bunuhan antara mereka sama mereka. Gunung berapi yang paling besar di Amerika meletup. Saudara tidak mengikuti ini. Ini gunung nazilahnya umat Islam. Ini tauhid yang paling besar meletup dan katanya sampai sekarang ini itu debu lebih dari Gunung Agung dua kali pecah itu. Yang mati ratusan. Dan ruginya berkelahi karena orang kulit hitam dibunuh sama kulit putih di Miami. Yang terbunuh sekarang sudah entah berapa ratus orang. Yang mati 19. Ruginya miliaran dolar. Dan angin taufan memukul pantai Florida. Dan begitu. Dan tunggu lagi. Masih banyak. Asal kita betul-betul kunut najilah. Nah, kalau tidak, kenapa mereka boleh Salah sendiri. Apa salahnya umat Islam diganyang? Kenapa mereka tidak mau mendekati umat Islam mengambil faedahnya dari Quran? Sains dan ilmu pengetahuannya dari Quran. Kenapa mereka hasut? Kita mau dibunuh, mau dinyakkan. Mereka lah yang salah. Kita kunut najilah terus. Tunggu sebentar. Allah akan turun kepada Israel. Kita terus baca ini. So, kita tidak mempunyai apa-apa. Allah Subhanahu wa taala sudah mengerti. Allahumma sallimna wal muslimin. Coba baca. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. وعافنا والمسلمين واكفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين اللهم أهلك اليهود والنصارى والكفرة والمشركين اللهم أهلك الشيوعيين اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم اللهم مزقهم كل ممزق اللهم اجعلها عليهم سنينا كسني يوسف اللهم لا تمكن الأعداء فينا ولا منا ولا تسلطهم علينا بذنوبنا Saudara-saudara, ini ringkasan daripada kunut nazilah. Kita maksudkan ini kepada semua golongan yang memusuhi umat Islam. Semua golongan yang memakari umat Islam. Yang merencanakan rencana-rencana untuk menumpas umat Islam. Kami tujukan kata-kata ini. Kami mintakan kepada Allah. Yang tidak berbuat apa-apa kepada kita, kita tidak ikut sertakan. Betul saudara-saudara? Inna rahmatallahi qaribun minal muslimin. Saudara-saudara yang terhormat. Sebagai penutup, di tengah-tengah kita sekarang ada satu diktat ekstra yaitu diktat tentang rokok maaf dan beribu-ribu kali saya mohon maaf karena saya terlalu cerewet tentang rokok saya sayang pada saudara dan sayang pada diri saya sendiri saya mengerti betul masalah rokok saya menjadi salah seorang korban daripada itu dan saya harap saudara-saudara jangan khususnya teman-teman yang masih muda Jangan sampai terbelenggu oleh kebiasaan merokok. Ini saya bawakan dari salah satu majalah Digest, Reader Digest yang terbit dari Amerika. Ini kata-kata orang yang tidak beragama, tetapi ilmi, ilminya. Kita ambil ilmiahnya. Kalau kebudayaannya kita buang. Memang dari awal mula ilmu pengetahuan dari barat bisa kita ambil. Tapi kebudayaannya, dangsanya, desinya kita tolak. Betul saudara-saudara? Yang kata-kata saya cuma penutup yang ada kurungnya saja. Nanti saudara akan baca pada penutup akhirnya ini. Saya persilakan saudara ini untuk membacanya dengan pelan-pelan yang susun. Setelah Anda mendengar ini, maka barulah kita akan bicara. Dan terserah pula putusannya kepada saudara. Apa rokok ini makruh, apa sunnah, apa haram, apa lain-lainnya, terserah pada saudara. Yang jelas ini madorotnya. Yang berbicara madorot begini adalah orang ilmiah. Setelah membuat riset. Kata-kata saya cuma ini saja. Tetapi jika Anda tidak berhasil, maka ber berarti Anda mencalonkan diri untuk mati su'ul khatimah. Penterjemah. Ini saja. Setiap saya komentari, artinya kita harus berhasil mempunyai keuletan dan kesabaran untuk tidak merokok. Di sini kita coba akhlak yang pertama. As-sabru. Coba sabar tinggalkan rokok. Ini latihan dan training yang pertama. Jadi kita sekarang berada dalam satu training center tentang meninggalkan satu kebiasaan yang jarang orang kuat meninggalkannya. Saudara-saudara, kalau ini madorotnya bagi saya tidak tidak ayal lagi untuk mengatakan bahwa ini haram. Ini belum masalah tabzir. Beli rokok dengan uang 500 rupiah kita bakar uang 500 atau dibelikan rokok dan dibakar sama saja. Apa bedanya? tabdil, wa innal mubadzir innal mubadzirina kanu ikhwan syayatin dan lagi rokok memabukkan wa kullu muskirin haram hadisun sahih jadi dalam masalah ini habis sudah kita sudah baca ini saya harap saudara nanti baca lagi sekali di rumah renungkan lagi kemudian ambil putusan dan saya kira saudara tidak Eh, tidak keberatan untuk berbaikat. Saya pertama meninggalkan rokok pada malam ini. Insya Allah Allah akan ridho kepada saudara. Duit saudara selamat, paru-paru saudara selamat, dan kasnya golongan tertentu yang akan melobangkan paru-paru kita itu tertutup, tidak dapat hasil. Dimulai dari Bangil, insya Allah seluruh Indonesia akan mengamalkan ini. Saudara-saudara, kalau ada pertanyaan saya persilahkan sebelum ada acara.